Orang itu sama Allah dikasih masalah Cuma dikasih kunci jawaban Ada soal ada kunci jawaban Nah, ada orang yang bingung sibuk lihat soal tapi nggak pernah lihat kunci jawabannya. Sibuk lihat mikiri masalahnya tapi nggak pernah mikiri solusi yang ditawarkan sama Allah. Salatmu itu solusi untuk semua masalahmu. Ibadahmu solusi untuk semua masalahmu. Istighfarmu solusi untuk semua masalahmu. Lah kenapa kamu cuma mikir masalahmu tapi kamu nggak pernah mikir solusinya? Gimana kamu menjalankan solusi ini dengan sebaik baiknya? Pengen hidupnya seneng tapi sholatnya nggak karuan. Pengen hidupnya bahagia tapi nggak berul waliden. Pengen rumah tangganya sakinah muadah warohmah tapi nggak pernah istighfar atas perbuatan do, dosa nggak bisa. Solusi masalah tuh sholat kita, istighfar kita, sholawat kita, berul waliden kita. Yang dijanjikan itu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ini jadi solusi. Pikirkan jalani solusi dengan